أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Saya bersaksi Tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah telah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah patuh dan tunduklah sebenar-benar patuh dan tunduk kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya baik di langit, di bumi, di kedalaman lautan, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah